Tamrin Asani, latihan kedua. Ikra waktu. Baca dan tulis. Wahid. Khalidun lahu benani wa bintani. Khalid memiliki dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Isnan. Fi hadal baiti ghurfatani kabiratani. Di dalam rumah ini ada dua kamar yang besar. ثلاثة فاطمة لها tiflani saghirani. Fatimah memiliki dua anak laki-laki kecil. Arba'ah. Li ainani wa udhunani wa yadani wa rijlani. Saya memiliki dua mata, dua telinga, dua tangan, dan dua kaki. Khamsah fi hadzal hayyi madrasatani. Di kampung ini ada dua sekolah. Sittah. Salatul fajri rak'atani. Salat fajar dua rakaat. Sab'ah. Lil baiti miftahani. Rumah ini memiliki dua kunci. Samania. Liman hatanil bakaratani huma lil fallahi. Siapakah pemilik dua sapi ini, keduanya milik seorang petani. Tis'ah. Ahadani tabibani min inkal la huma min Faransa. Apakah kedua dokter ini dari Inggris? Tidak, keduanya dari Perancis. Asyarah. Fi karyati masjidani saghirani. Di desaku ada dua masjid yang kecil. Latihan ketiga. Ikra'il amsilata al-atiyata summa dha' fil faraghi fima yali tamyizan. Likam wadbid akhirih. Baca contoh-contoh berikut, kemudian letakkan pada tempat yang kosong. Berikut ini, tamyiz. Dari kata kam dan berikan syakal pada akhir katanya. Kam ukhtan laka? Berapa saudara perempuan yang kamu miliki? Kam qalaman indaka? Berapa pulpen yang kamu punyai, yang kamu miliki? Kam sayyaratan fil jami'ati? Berapa mobil yang ada di universitas? Wahid, kam, kam hakibatan, عندك berapa tas yang kamu miliki isnan kam waladan laka berapa anak laki-laki yang kamu miliki salasa kam syajaratan fi hadha syari'i berapa banyak pohon di jalan ini arba'ah kam madrasatan fi karyatika Berapa banyak sekolah di desamu? Khamsah. Kam nazifatan fi faslikum? Berapa jendela yang ada di kelas kalian? Sittah. Kam syahran fi sanati? Berapa bulan dalam setahun? Sabah. Kam ajalatan lid darajah? Berapa roda yang ada di sepeda? Tamania, Kam misbahan fi ghurfatika. Berapa banyak lampu di kamarmu? Latihan empat. Hawilil mubtada'a fi kulli al jumali al-atiyah ila musanna. Rubahlah mubtada pada setiap kalimat berikut menjadi bentuk musanna atau dua. Misal contoh, Hada kitabun, ini kitab. Hadani kitabani. Ini dua kitab. Wahid. Hada qalamun. Hadani qalamani. Isnan. Hadihi mistaratan. Hatani mistaratani. Ini dua penggarisan. Hada talibu. Hadani talibani. Ini dua murid. أربعة, Hadihi talibatun. Hatani talibatani ini dua murid perempuan. Khamsah. Hada rajulu mudarisun. Hadzani rajulani mudarisani. Dua orang laki-laki ini adalah guru. Sitta. Hada talibu minal hindi. Hadzani talibani minal hindi. Dua orang murid ini dari India. Sab'ah. Hadhihi sa'atu al yaban. Hatani sa'atani al yaban. Dua jam ini dari Jepang. Samania. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Hatani sayyaratani lil mudiri. Dua mobil ini milik mudir kepala sekolah. Tis'ah. Liman hadal miftahu. Liman hadanil miftahani Milik siapa dua kunci ini? Asyarah. Liman hadhil mil'aqatu? Liman hatanil mil'aqatani? Milik siapa dua sendok ini? Latihan kelima. Ikra' al-kalimati al-atiyata waktubha ma'adabti awakhiriha. Bacalah kata-kata berikut, kemudian tulislah dengan diberi syakal pada akhir katanya. Kalbani dua anjing. Maktabani dua meja. Kamisani dua kemeja. Akhawani dua saudara laki-laki. Mindilani dua sapu tangan. Mistaratani dua penggadisan. Ukhtani dua saudara perempuan. Imro'atani dua wanita. Latihan keenam. Sanil kalimati al-atiyata. Jadikan bentuk dua kata-kata berikut. Sayyaratun, mobil. Sayyaratani. Tabibatun, dokter. Tabibatani. Waladun, anak laki-laki kecil. Waladani. Lagatan, bahasa. Lagatani. Sadiqun, teman. Sadiqani. Tajirun, pedagang tajirani mil'aqatun sendok mil'aqatani mudarrisun guru mudarrisani babun pintu babani ismun nama ismani hadza ini hadani hadhihi ini hatani al kalimatul jadidah kata-kata baru kam berapa Al-Aidu, hari raya. Al-ajalatu, roda. Ajalat, jamaknya ajalat, roda-roda. Ajalatun. Al-hayyu, hidup. Jamaknya ahyaun, yang hidup. Aryalu, real. Mata uang real, jamaknya rialatun. Arak'atu, satu rakaat, jamaknya rakaatun al-mistaratu penggarisan jamanya masatir